لا تحصوها الحمد لله dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai anugerah dan kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak dan sangat besar yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah taala, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka pada kesempatan sore yang berbahagia ini Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala semata kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mu'in fi Bayan Hukuki Zawjain yaitu hal yang bisa menolong kita semua di dalam menjelaskan hak-hak atau dalam menegakkan hak-hak suami istri. Dan pada awal pertemuan atau awal dari pembahasan kitab ini, penulis Hafidahullah Ta'ala memulai dari hak yang terkait dengan suami yang wajib ditunaikan oleh para istri. Kemudian yang kedua adalah hak para istri yang wajib ditunaikan oleh para suami. Dan kita masih berada pada pembahasan atau topik yang kedua, pokok pembahasan yang kedua yaitu hak-hak yang terkait dengan istri dan wajib atas para suami. Kita telah membacakan dari keterangan penulis hafidahullah taala bahwasanya hak yang terkait dengan para istri atau kewajiban para suami terbagi menjadi dua hak yang tidak berhubungan dengan harta dan ada hak yang berhubungan dengan harta yang terkait dengan harta eh, yang tidak terkait dengan harta ada beberapa cabang pembahasan dan kita telah membacakan pula dari cabang yang pertama yaitu wajibnya para suami bermuasyarah bergaul kepada istrinya, mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan beliau menyebutkan sembilan sisi dari bentuk-bentuk al-mu'asyara bil ma'ruf yaitu pergaulan suami terhadap istrinya dengan cara yang baik. Nah, di antara sembilan tersebut, yang pertama adalah <clears throat> wajibnya para suami atau wajibnya para istri untuk tidak mentaati suaminya dalam perkara maksiat. Naam. Alafu minkum barakallahu afwan. Saya ulangi kembali. Yang pertama adalah wajibnya para suami melembutkan ucapan kepada para istrinya dan senantiasa menjaga penampilan di hadapannya. Yang kedua, wajibnya para suami bersenda gurau, berlemah lembut kepada istrinya, apalagi yang masih berusia muda. Yang ketiga, wajibnya para suami senantiasa menggembirakan, menyenangkan istrinya atau keluarganya. Yang keempat, wajibnya para suami memberi nafkah terhadap istrinya dan tidak kikir darinya. Kemudian yang kelima, wajibnya para suami menutupi aib-aib istrinya. Kemudian yang keenam, wajibnya para suami menutupi rahasia istrinya atau keluarganya. <clears throat> dan tidak menyebarkannya. Yang ketujuh, wajibnya para suami berbaik sangka. yakni tidak berburuk sangka. Yang kedelapan, wajibnya para suami membantu istrinya di dalam rumahnya. Enam terkhususkan ketika dalam keadaan kondisi istri tidak sehat atau tidak lapang. Dan yang terakhir yang kesembilan adalah wajibnya para suami memberi nafkah batin terhadap istrinya. Nah, sesuai dengan tentunya kemampuan ya dari suami demikian pula dari istri kemudian hak-hak yang terkait dengan harta enam juga kita telah membacakan dari keterangan penulis Hafidahullah Ta'ala yaitu wajibnya menunaikan mahar, kemudian memberi infak, dan seterusnya dari hak-hak yang terkait dengan harta yang wajib diberikan kepada istri-istri kita. Kemudian cabang yang kedua dari kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya Ya, atau bentuk-bentuk Naam, kewajiban suami terhadap istrinya adalah wiqayatu zaujatihi minan nar. Wajibnya para suami menjaga istrinya dari api neraka. Kemudian wajibnya para suami adamul idrar, tidak memberi madarat kepada istrinya. Baik madarat yang bersifat materi atau yang bersifat maknawi. Nah, ini juga telah kita bacakan dari penulis Hafidahullah Ta'ala. Kemudian, ada tambih peringatan khusus dari Syekh Hafidahullah yaitu at-tadarruj fit ta'dib 'inda nusyuz. Wajibnya memberi hukum kepada istri ketika nusyuz itu dengan cara dengan cara tadrij atau tadarruj yaitu bertahap. Nah, dengan tahapan-tahapannya dari takdib atau hukuman yang rendah sampai kepada yang tertinggi. Dari tadrij tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu untuk para suami yang menghukum istrinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang pertama faidhuhunna yaitu untuk memberi nasihat kepada mereka. Lalu kemudian yang kedua wahjuruhunna hijroilah mereka yakni fil madaja dari tempat tidurnya. Kemudian tahap yang ketiga wadribuhunna pukullah mereka dan ini sudah diterangkan di dalam hadis pukulan yang ghair mubarrih. Pukulan yang tidak memberi bekas atau memar, apalagi mengeluarkan darah. Nah, kemudian tahapan yang keempat, jika juga itu tidak memberi efek jerak kepada sang istri, maka panggillah, utuslah perwaliannya untuk memberi nasihat kepadanya. Naam, agar wali dari wanita tersebut, istri, apakah ayahnya atau om, ya, atau perwalian perwaliannya yang lain, untuk memberikan nasihat khusus kepada sang istri tersebut dari pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Nah, maka itu tahapan yang dikhususkan oleh penulis Hafidahullah Ta'ala sebagai bentuk tambihun, peringatan ya bagi para suami untuk tidak berlebihan atau melampaui batas di dalam ya menghukum istrinya apalagi memukulnya dengan cara pukulan yang keras atau yang berat yang memberi bekas apalagi sampai mengeluarkan darah maka itu diharamkan di dalam Islam dan juga telah kita bacakan ya dalil-dalil yang terkait dengan ini. Naam. Kemudian barakallahu fikum uh, terkait dengan tahapan ya mengutus atau memanggil perwaliannya untuk memberi nasihat. Nah, itu terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fab'atsu hakaman min ahlihi ya wa hakaman min ahliha." Utuslah hakim dari keluarga suami dan hakim dari keluarga istri untuk mendamaikan suami istri. Ya, di sini mengandung uh, faidah bahwasanya ketika yang melanggar itu istri saja, bukan suami dengan setelah menempuh tiga tahapan yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Nisa yang telah kita sebutkan tadi, ya, faiduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Ya, disuruh menasehati, kemudian menghijroinya dari tempat tidurnya, kemudian memukulnya. Ya, jika tiga tahapan itu pun tidak memberi efek jerak, maka tahapan yang keempat adalah memanggil hakimnya dari pihak yang melanggar. Ya, demikian barakallahu untuk memberi nasihat khusus kepadanya. Nah, Jika tidak memberi efek jerah juga, maka suami boleh untuk memberi ancaman kepada istri dengan ancaman atolak, at ya, untuk menceraikannya jika dia tidak mengambil efek jerah atau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, demikian barakallahu fikum. Jika juga tidak memberi efek, ya bahkan menambah maka dijatuhkanlah kepadanya at-tolak. Ya, dengan tahapan-tahapannya dari talak satu, ya, kemudian talak dua, dan sampai talak tiga. Ya, dan jika talak tiga, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak boleh lagi kembali hatta tankiha zaujan ghairah. Sehingga istri itu menikah dinikahi oleh lelaki yang lain. Ya, kemudian dia kembali bercerai bukan dengan sengaja. Ya, setelah itu boleh mantan suami yang pertama untuk kembali menikahinya. Demikian barakalafikum yang menunjukkan kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala ya di dalam mengatur terkait dengan urusan rumah tangga suami istri. Nam Sekali lagi menunjukkan kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nam terkait dengan masalah talak Allah taala mensyariatkan dengan tiga tingkatan, tiga bentuk ya atau tiga tingkatan. Ada talak satu ya untuk menjadi pelajaran setelah itu ada rujuk kembali lagi dan tidak memberi efek ya bertambah maka ada talak dua jika tidak lagi memberi efek dan menambah perbuatan dosa ya keduanya maka berlaku talak yang ketiga ya dan tidak ada talak keempat Walhasil barakallahu fikum. Sekali lagi ini semua menunjukkan kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mengatur terkait dengan urusan rumah tangga. Nah, kemudian juga beliau penulis Hafidahullah taala mengingatkan khusus kepada kita kepada para suami jika menghukum istrinya dengan cara pukulan yang tidak mubarreh ya tidak memberi bekas tadi maka jangan sekali-kali memukul di bagian wajahnya. Karena wajah adalah ya bagian yang paling mulia yang ada pada manusia yaitu pada wajah maka hindari pukulan terhadap wajah ya dan ini barakallahu fikum juga kita telah membacakan ya keterangan Syekh dan uh, hadis yang terkait dengannya untuk melarang memukul bagian wajah. Naam. Ya. Demikian ikhwani fi wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian pembahasan berikutnya yakni cabang yang keempat dari kewajiban ya para suami terhadap istrinya. Enam, selain tidak memberi madarat kepada istrinya, juga wajibnya para suami berbuat adil baina zaujati wa darratiha yaitu di antara antara istri dan madunya. Ya. Ini kalau suami yang punya istri lebih dari satu. Ya, yaitu poligami, maka wajib suami berbuat adil kepada seluruh istri-istrinya. Enam, Taib. E, ada hal yang perlu saya tambih sebelum saya melanjutkan pembahasan atau cabang yang keempat ini. Uh, saya ingin kembali ya, membacakan apa yang dijelaskan oleh penulis di sini terkait dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Syekh menukilkan yakni ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, mempersaksikan bagaimana akhlak Rasulullah. Kata beliau, radhiyallahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anha ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba khadiman lahu qattun walam ra'atan lahu qattun wala daraba biyadihi syai'an qattun illa an yujahida fi sabilillah Naam hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan maknanya juga ada dalam Sahih Imam Muslim yang semakna dengannya. Nah, kata Aisyah radhiyallahu taala aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul pelayannya ya atau khodimnya. Khodim di sini pelayan atau pembantu. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul istrinya sama sekali wala <clears throat> dan aku tidak pernah melihat Rasulullah memukul dengan tangannya sedikit pun sama sekali kecuali dalam jihad fisabilillah. Kecuali dalam berjihad fisabilillah. Nah, maka demikian barakallahu fikum akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu beliau tidak pernah memukul orang lain. Naam. ya apalagi istrinya. Alaih salatu wassalam. Naam, beliau tidak pernah memukulnya. Ya, begitu pula pelayan atau pembantunya. Nah, akan tetapi di sini perlu kita ingatkan bagi para istri ya untuk tidak menjadikan ini sebagai uh, dalil ya untuk kemudian berbuat semaunya terhadap suaminya. <clears throat> ya, setelah dia tahu bahwa suami memahami ilmu ini dan dia tidak akan memukul, ya, maka bukan berarti ya sang istri ketika marah ya untuk kemudian bebas melakukan apa saja. Ya, mencaci misalnya atau ya memukul suaminya atau melempar dan lain sebagainya. Ya. Apalagi berteriak, cacian, cacian semua itu ya diharamkan di dalam Islam dan ini mengundang untuk suami melakukan pemukulan. Ya, ini memancing suami kemudian untuk memukul yang diharamkan di dalam Islam. Barakallahu Maka ini sebagai nasihat ya lizauja walizaujah ya lizauji wazaujah untuk suami dan untuk istri. Nam Demikian barakalafikum ya dalam rangka mewujudkan dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rumah tangga suami istri ya dan anak-anaknya. Nah, Kemudian pembahasan yang berikutnya atau sisi yang keempat yaitu wajibnya suami berbuat adil di antara istri-istrinya. Berkata penulis hafidahullah taala yajibu ala zauji al-adlu baina zaujatihi wa darratiha fil muamalati in kana lahu aktsar min min zaujatin bi an yu'ta kulla zaujatin haqqaha syar'i ala wajhil adli bainahunna liqaulihi ta'ala fa in khiftum alla ta'di fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah wajib atas suami berbuat adil pada istri-istrinya dalam seluruh muamalahnya jika dia memiliki istri lebih dari satu maka dia memberikan masing-masingnya haknya secara syar'i. Hak yang syar'i ya untuk dia berbuat adil sebagaimana firman Allah taala fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah jika kalian takut untuk berbuat adil dalam berpoligami maka menikah menikahlah dengan satu istri saja Nah, ya sebelum saya melanjutkan keterangan Syekh, ayat ini banyak kaum wanita yang salah di dalam memahaminya, ya atau memalingkan ayat ini kepada makna yang batil. Yaitu apa? Mereka mengatakan ayat ini menunjukkan tidak ada yang bisa berbuat adil bagi para suami. Padahal sebaliknya, ya konteks ayat ini sangat jelas fa in khiftum alla ta'dilu. Jika kalian takut untuk berbuat adil, berarti ada orang yang bisa berbuat adil. Ya, jika dia tidak takut, dia tidak khawatir untuk tidak berbuat adil, yakni dia merasa bisa untuk berbuat adil, maka boleh dia berpoligami. Nah, jadi bukan dipalingkan kepada makna batil bahwa ayat ini tidak ada yang bisa berbuat adil sehingga tidak berarti menghapus hukum poligami. Itu tidak benar. Karena ayat dalam Al-Qur'anul Karim ya Allah Subhanahu wa taala belum menghapusnya atau tidak menghapusnya. Fankihu matobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Ya, lanjutan eh, apa sebelum ayat ini. Ya. Nikahilah uh, wanita ya di antara kalian wanita yang baik. Empat, ya, atau tiga, dua. Jika kalian tidak mampu berbuat adil, maka satu. Ya, apa nikahilah wanita yang baik di antara kalian. Masna wa waruba. Dua, tiga, atau empat. Jika kalian tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Ya, ini jelas. Barakallahu fikum. Tidak mungkin Allah Ta'ala ya menyebutkan atau memerintahkan untuk menikah lebih dari satu kalau memang tidak ada yang bisa berbuat adil. Ya. Maka yang dimaksud kalau tidak ada yang bisa berbuat adil itu adalah dalam hal cinta maka itu benar. Ya, itu makna yang benar bukan makna yang batil. Ya, atau tidak ada yang bisa berbuat alid, adil di dalam hal uh, aljima, ya bers, bersenggama, maka itu juga makna yang benar. Sebagaimana akan datang keterangan penulis hafidahullah taala terkait dengannya. Jadi uh, keadilan dalam hal cinta dan keadilan dalam hal aljima itu tidak ada yang bisa adil di dalamnya karena dia terkait dengan masalah hati. Ya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati manusia ini baina asabi'ir rahman di jari jemari Allah taala yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikannya sesuai Allah kehendaki. Sesuai yang Allah kehendaki. Naam. Maka kalau itu yang dimaksud itu benar. Tapi jika yang dimaksud adalah praktek pengamalan ya poligami dalam syariat Islam itu dihapus karena tidak ada yang bisa berbuat adil, maka itu batil. Nah, itu tidak benar. Kalau ada dai atau daiyah yang menyerukan hal demikian itu kebatilan. Ya, dan itu sangat berbahaya menghapus ayat Allah taala menentang firman Allah taala ya berbahaya pelakunya akan ya terseret kepada kekufuran wal billah. Kemudian Syekh menjelaskan fa inna Allah taala nadaba ila al-ittisar ala wahidatin 'inda al-khawfi min 'adami al-'adl fi ziyadati 'alayha idil khawfu inna ma yaqu 'ala tarki wajibin fadalla dhalika 'ala anna al-'adla bainahunna wajibun بينهن lil-jawri wal والحيف maka Allah Ta'ala ya memerintahkan untuk menikah dengan satu saja indal khaufi yaitu ketika seorang khawatir ya min adamil adil tidak bisa berbuat adil ya ketika dia menikah lebih dari satu dia khawatir tidak bisa berbuat adil maka dia mencukupkan dengan satu id al khauf inna ala tarki wajibin di mana kekhawatiran di sini adalah dia khawatir jatuh kepada meninggalkan yang wajib. Ya, sehingga dia jatuh kepada yang haram. Maka menunjukkan di sini bahwa keadilan di antara para istri itu adalah wajib. Ya, sehingga dengan perbuatan adil itu mencegah dia untuk jatuh dalam kejahatan dan kedoliman. Wa qad asyara ilaihi Allahu jalla wa ala biqaulihi dzalika adna alla ta'ulu. Sungguh Allah Ta'ala telah mengisyaratkan kepadanya dengan firmannya Allah Ta'ala, Zalika adana Allah ta'ulu. Yaitu lebih mudah bagi kalian untuk kalian tidak tajur, ta'ulu ay tajuru. Untuk kalian tidak berbuat jahat atau zalim. Ya, yakni dengan mencukupkan, mencukupkan satu ketika kalian apa tidak mampu dan takut untuk jatuh kepada kedoliman faidah kanal jauh rumah haraman muharraman kana al-adlu bainahunna wajiban. Maka ayat ini menunjukkan jika kejahatan dan kedoliman itu haram, maka keadilan terhadap para istri adalah wajib. Wa qad ja'a ta'kidu makna taswiyati bainahunna fil huquq az bayna bainal qasmi wan nafaqati wa husnil mu'ashara wa adamil mail ila ihdahunna. Dan telah datang ya penekanan dari makna berbuat adil di antara para istri-istri yaitu di dalam hal al-qasmi, pembagian, pembagian hari, wan nafkah dan pembagian nafkah, wa husnil muasyarah dan di dalam ya muasyarah yang baik, pergaulan yang baik. Wa adamil mail ila ihdahunna dan tidak condong ya kepada salah satu dari mereka dalam hal pembagiannya, dalam hal nafkahnya, pembagian harinya, nafkahnya dalam hal bermuasyarah dengan cara yang ma'ruf. Naam, maka itu semua wajib untuk adil, ya. Naam, wajib untuk berbuat adil sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Naam. Ya, sesuai dengan uh, kondisi dan keadaan, ya masing-masingnya bagi para istri-istrinya. Nah, ya tentunya beda. Ya, keadilan di situ tidak harus persis sama. Ya, tapi keadilan di sini adalah sesuai dengan kebutuhan tingkat kebutuhannya. Beda tentunya yang anaknya tiga dengan yang anaknya satu. Ya, tidak mungkin pembagiannya sama. Ya, yang satu anaknya tiga, yang satu anaknya satu. Nah, maka di sini keadilan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Nah, begitu pula dalam pembagian hari. Ya. Nah, akan datang keterangannya ya untuk pembagian hari jika seorang suami yang berpoligami ya misalnya dia menikahi gadis ya maka gadis tersebut memiliki hak tujuh hari. Ya. Untuk pertama, ya. Setelah dia menikahi gadis, maka dia punya hak tujuh hari, tujuh malam. Ya. Adapun jika menik dia menikahi janda, maka dia punya hak tiga hari. Nah, seperti itu barakallahu fikum yang merupakan sunnah dari ya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. <clears throat> Nah, Kemudian beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wajibnya berbuat adil dalam hal-hal yang disebutkan tadi ya dan bukan dalam hal al-jima' dan juga uh, al-mahabbah. Ya. <clears throat> Akan tetapi wajibnya berbuat adil dalam hal al-qasam, ya an-nafaqah wa husnul muasyarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu." Kalian tidak mampu berbuat adil. Bainan nisa di antara istri-istrimu. Walau harastum, sekalipun engkau telah bersungguh-sungguh. Kalian tidak mampu berbuat adil di antara istri-istrimu walaupun kalian telah bersungguh-sungguh. Nah, yang dimaksud di sini adalah dalam hal al-mahabba dan juga al-jima. Ya, bahwa kalian tidak akan mampu berbuat tali dalam hal keduanya. Itu yang dimaksud ya dalam penafsiran ayat ini, yakni An-Nisa. Fala tamilu kullal maili fatadaruha kal Ya, maka jangan kalian condong dengan segala kecondongan, lalu kalian meninggalkan salah seorang istrimu kal muallaqah seperti wanita yang tergantung, yang digantung. Ya. Nah, maka di dalam ayat ini ya larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat zalim. Ya, yaitu melenceng dari keadilan dengan sebenar-benar pelencengan, yaitu seperti menggantung istri atau salah satunya. Ya, membiarkannya, tidak menceraikannya, tidak menafkahinya, ya maka ini kedoliman. enam Kama jaa muakkadan ayro fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man kanat lahu imra'atani yamilu li ihdahuma 'ala al-ukhra jaa yaumal qiyamati yajurru ahada ahada shiqaihi saqitan aw ma'ilan. Naam, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disahihkan Imam Al Albani rahimahullah di dalam Musnad Imam Ahmad. Naam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang memiliki dua istri lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya. Ya, maksudnya tidak berbuat adil dalam poin-poin yang telah disebutkan tadi. Maka dia akan datang pada hari kiamat terseret salah satu dari dua sisinya ya dalam keadaan dia miring dalam keadaan dia sakitan au mailan Yani dia datang ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah dalam keadaan miring dari salah salah satu dari sisinya. Ya, disebabkan karena dia tidak berbuat adil kepada istri-istrinya. Fafil hadithi dalilun ala tahrimil mail ila ihda zaujat dunal ukhra. <clears throat> Dalam hadis ini terdapat dalil diharamkannya condong kepada salah satu dari istri-istrinya allati tadkhulu tahta mulkihi atau milkihi wa kudratihi yang memang itu masih dalam kemampuan dan kekuasaannya. Ya, maksudnya dia mampu untuk berbuat adil dalam hal tersebut, tapi dia tidak melakukannya. Yaitu dalam hal apa? Al-qasmi. Ya, fil mabit seperti pembagian ya dalam bermalam. Nah, pembagian hari ya dan malamnya ya bagi masing-masing istri. Jadi kalau tiga malam di istri pertama, tiga malam juga di istri kedua. Begitu pula pada istri ketiga. Kalau masing-masing satu malam, ya maka satu malam satu malam terus digilir. Ya. Demikian barakallahu fikum. Kecuali sekali lagi dalam perkara cinta dan mahabbah. Apa uh, al-jima yang menunjukkan boleh seorang suami menggauli istrinya yang bukan gilirannya. Ya. Yang bukan apa? gilirannya. Namun ya dengan syarat dia telah menggauli apa? E, istri yang menjadi gilirannya. Ya. Nah, maka dia boleh menggauli istri yang lainnya pula yang bukan gilirannya. Naam. Demikian barakallahu fikum. Namun ketika dia menggauli istri yang bukan giliran dan dia tidak menggauli istri yang gilirannya, maka ini masuk dalam ketidakadilan. Ya. Kenapa? Karena hak yang mendapatkan giliran pada hari tersebut ya waktu itu adalah hak dia. Ya waktu itu menjadi hak dia. Nah, waktu dia gunakan untuk menggauli istri yang lain, itulah yang menjadi sebab dia ya tidak berbuat adil. Namun barakallahu fikum uh, dalam hal giliran ya suami menggauli istrinya yang menjadi gilirannya. Kemudian keesokan harinya giliran yang lain dia tidak menggaulinya, maka itu bukan kedoliman. Dan itu tidak tidak masuk dalam hal bahwa dia itu tidak berbuat adil. Ya. Dia tetap berbuat adil karena itu tidak masuk di dalamnya. Ya. Itu terkait dengan apa? Cinta dan aljima yang seorang tidak mampu berbuat adil padanya. Nah, jadi tidak harus pada giliran hari ini dia gauli istrinya, maka giliran yang besok harus digauli juga. Ya, tidak demikian. Barakallahu fikum. Ya, demikian rincian dari keterangan para ulama kita terkait dengan keadilan dalam hal uh, aljima itu membutuhkan rincian ya dalam hal sekali lagi giliran ya wanita atau istrinya yang pertama menjadi gilirannya dia tidak menggaulinya lalu dia datang menggunakan waktu itu untuk menggauli istri yang lainnya yang bukan gilirannya maka itu keluar dari makna al-adl ya namun jika dia melakukannya ya pada keduanya ya maka itu masuk ma, apa maka itu keadilan ya dan tidak dihukumi bahwa dia tidak berbuat adil. Karena dia juga menggauli istri yang bukan gilirannya. Ya, la. Kenapa? Karena dia sudah juga telah memberikan hak ya pada istri yang menjadi gilirannya. <clears throat> Dan ini datang hadis yang sangat jelas ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu malam beliau berkeliling kepada istrinya ya yang yang gilirannya kemudian yang bukan gilirannya itu jelas ya Rasulullah SAW ya berkeliling pada istri-istrinya menggauli semuanya ya dalam satu malam itu ya padahal tentunya dalam satu malam itu ada yang tidak bu, tidak yang bukan gilirannya ya tetapi Rasulullah SAW juga menggaulinya alaihi salatu wassalam ini menunjukkan ya bolehnya dan masih dalam uh, lingkup al-adl. <clears throat> nah, maka di sini beliau menjelaskan hafizahullah taala Nah, setelah menukilkan hadis tadi bahwa orang yang memiliki dua istri lalu dia condong pada salah satu dari keduanya, dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan miring salah satu sisinya. Ya, di sini dalil pengharoman untuk dolim atau tidak berbuat adil pada istri-istri. Ya, selama perkara-perkara yang di luar dari yang masih dalam kemampuannya. Ya, bukan di luar dari kemampuannya. Seperti rasa cinta dan uh, dalam hal aljima, ya, dia tidak mampu adil dalam hal tersebut. Adapun dalam hal memberi nafkah pakaian, minuman, tempat tinggal, ya, apakah istrinya itu muslimah yang satunya, yang satunya kitabiah, ya, ahlul kitab. Misalnya, yakni uh, kafir apa? zimmi atau kitabiah, ya berdasarkan ijma ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mundir rahimahullah tetap diwajibkan bagi suami berbuat adil. Walaupun yang satunya muslimah, yang satunya Kitabiah, Karena boleh menikahi wanita kafir tapi dari ahlul kitab. Ya. Dengan tujuan untuk memasukkannya ke dalam Islam. Nah, mendakwahinya. Maka juga tetap diwajibkan berbuat adil. Naam, wadali li anna al-qism min huquqi zawjiyah fastawat fihi al-muslimatu wal kitabiyah. Ya, karena uh, haknya dalam masalah tersebut itu sama. Ya, dalam masalah pembagian tadi itu haknya sama, tidak ada dalil yang membedakannya. Ya, antara istri yang muslimah dengan istri yang kitabiyah. Nah, dikecualikan dalam hal apa yang telah kita sebutkan tadi berulang-ulang. Yaitu dalam hal mahabbatan dan juga dalam hal aljima. Ya. Maka itu tidak ada yang bisa berbuat adil padanya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya karena waktu sudah pukul 15.17. Nah, kita cukupkan lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.